Syekh melanjutkan, "Allati tubayyin lin-nas wa tuqni'uhum bi ahqiyyat tilkal ahkam wa sawabiha au al-i'tidar an hadhihi al-ahkam." Yani kata beliau, "Fayajib idfa hadhihi al-fitan bi ibrasil hujaj wal barahin." Wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdir ini adalah benar, fonis-fonis ini adalah benar atau kalau tidak bisa tidak bisa mendatangkan bukti maka minta udur Minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa fonis-fonis ini adalah salah. Now.